walil hamdu wal minnah dan hanya milik Allah lah pujian dan juga karunia. Sudah kita selesaikan al usul salasah, kemudian enam al-qawaidul arba, kemudian al-usul sittah, kemudian nawaqidul Islam dan sekarang insya Allah kita akan mulai membaca enam salah satu kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala yang mana kitab ini termasuk kitab yang sangat bagus dan sangat mulia, penuh dengan faedah dan menjelaskan beberapa syubhat yang disebutkan oleh orang kafir, orang-orang musyrikin mengenai ibadah mereka. Nam ada di antara mereka yang mengatakan itu adalah wasilah perantara-perantara agar bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ada di antara mereka yang mengatakan bahwasanya kami itu tidak menyembah berhala. Kami itu cuman menyembah orang soleh. Kami itu cuman ini dan itu. Banyak. Namun perlu diketahui barakallahu fikum bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab nah, tidaklah seperti yang dituduhkan oleh orang-orang juhal. Orang-orang ahlu dalal, ahlu bidah wad dalal yang mereka menuduhkan bahwasanya ahlu sunnah itu adalah wahabiyah. Ahlu sunnah itu adalah apa? adalah kelompok Al-Wahabiyah, pengikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini adalah tuduhan yang khata, tuduhan yang keliru. Sebagaimana sudah, sudah pernah kami jelaskan. Nah, sudah kami jelaskan pada pertemuan atau pelajaran yang dulu sudah kita lewati. Nah, namun eh, tidak masalah kalau seandainya kita ulangi bahwasannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, nah itu terkenal dengan namanya dan beliau Nam adalah termasuk salah satu ulama ahlu sunnah an-najd Nah, sehingga beliau sering disebut dengan An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala. Dan beliau ini nah, berbeda dengan yang disangkakan mereka. Mereka mengatakan kalian itu Wahabiyah, kalian itu Wahabiyah, seperti tuduhan Syiah Rafidhah Isna Asyariyah, kelompok sesat yaitu Syiah Rafidhah. Mereka menuduhkan bahwasannya Ahlus Sunnah itu Wahabiyah. Nah, kemudian Imam Bukhari itu Wahabiyah. Imam Muslim itu Wahabiyah. Ini menunjukkan bodohnya mereka. Bodohnya mereka terhadap apa makna Wahabiyah sebenarnya. Nah, kita jelaskan bahwasannya pada asalnya usal-usul daripada Al-Wahabiyah itu ada kelompok sesat, kelompok sesat, kelompok dolah yang dipelopori atau dipimpin oleh siapa? Abdul Wahab ibn Abdurrahman ibn Rustum itu. Nah, eh, Abdul Wahab ibn Abdurrahman ibn Rustum. Kalau itu benar, Nah, pengikutnya dijuluki dengan Wahabiyah. Nah, waktu itu ketika munculnya pada 6 abad ketiga. Nah, abad ketiga atau kurang lebih di akhir abad kedua. Jadi masuk pada abad ketiga. Tersebar pemikirannya ibadiyah namanya. Kelompoknya pemikiran ibadiyah tidak jauh dari pemikiran Syiah Rafidah. tersebarnya di daerah Afrika. Nah, di daerah Afrika ya tersebarnya. Kelompok apa? Kelompok Wahabiyah ini nisbah kepada Abdul Wahab Nah, bin Abdurrahman bin Rustum itu. Nah, kelompok sesat. Kemudian sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, nah, ini beliau belakangan dalam artian jauh daripada kelompok-kelompok sesat itu. Nah, jauh berbeda. Dan bahkan beliau ini kalau seandainya dinisbahkan dengan al yang nisbah kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak cocok. Karena beliau namanya siapa namanya? Namanya Muhammad. Namanya Muhammad seharusnya kalau seandainya mereka hendak menuduhkan atau menisbahkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab namanya bukan Wahabiyah tapi Muhammadiyah. Dan itu pun tidak diridhoi dalam artian tidak benar juga dinisbahkan kepada beliau dijuluki dengan Muhammadiyah tidak cocok. Namun bagaimana? Kita katakan bahwasannya kelompok Al-Wahabiyah itu kelompok sesat yang nisbah kepada Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Ya, pemikirannya tersebar di daerah Afrika waktu itu. Nah, kemudian perlu diketahui Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini termasuk salah satu syekh yang sangat mulia dan juga kuat dalam berdakwah. Nah, waktu itu termasuk salah satu yang merintis dakwah di negara Saudi Arabia. Munculnya tegaknya, terbentuknya nah kerajaan terbentuknya negara Saudi Arabia adalah di antaranya apa? Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala kemudian melalui perantaranya Asy-Syaikh Al-Alamah Muhammad bin Abdul Wahab ini. Jadi waktu itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab nah berunding atau bermusyawarah dengan raja siapa? Nam raja di Saudi waktu itu, eh, Amir Muhammad bin Saud. Amir Muhammad bin Saud kemudian berunding dan bermusyawarah dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Benar, diadakan musyawarah, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjanjikan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan enam kemenangan pada dirimu dan juga akan memberikan rezeki yang luas dan juga akan memberikan enam kemapanan dalam memimpin ini. enam Eh, tapi dengan cara dengan cara berdakwah kepada kalimat la ilaha illallah. Nah, akhirnya usulan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab diterima oleh uh, oleh Al-Amir Muhammad bin Saud diterima dan akhirnya berdakwahlah beliau. Jadi beliau dari si berdakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Naam berdakwah dengan berjihad, memerangi orang-orang yang berbuat syirik. Terus kemudian dari segi kekuatan, Naam dibantu oleh siapa? Oleh Amir Muhammad bin Saud ini. Akhirnya terbentuklah dengan seizin Allah Subhanahu Taala negara Saudi Arabia. Nah, sehingga beliau memiliki peran yang sangat besar Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sampai sekarang ya, sampai sekarang kalau kita perhatikan keturunan dari raja raja Saudi itu nam Alus Saud. Alus Saud itu keluarganya Saud, Muhammad bin Saud, Alus Saud, Alus Saud, Alus Saud seperti itu. Dan mufti am sana mufti yang memberikan fatwa di sana, ahlu fatwanya siapa sana? Nam keturunannya Al Syekh eh, Alu Syekh, Alu Syekh, Alu Syekh itu masih keluarganya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala barakallahu fikum itu termasuk salah satu pembukaan berkaitan masalah siapa sebenarnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bukan seperti yang mereka sangka Naam Abdul Wahab Ibnu Abdurrahman Ibnu Rustum itu karena itu adalah kelompok sesat yang dinisbahkan pada mereka Al-Wahabiyah adapun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap senantiasa dimanapun mereka berada dan di zaman manapun. Nah, setelah Syekh Muhammad bin Abdullah meninggal, nah Allah Taala jadikan kitab-kitab beliau berbarokah. Eh, mulai dari usul salafah banyak penyarahnya. Kemudian Qaidul Arba, Usul Sittah, Nawaqidul Islam. Nah, sekarang kitab yang akan kita baca ini, kitab kasus Syubhat. Ini juga banyak eh, disyarah oleh beberapa para ulama. Nah, Disyarah oleh beberapa ulama di antaranya Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala. Jadi insyaallah taala kita akan bacakan kitab yang sangat naam berharga dan juga berbarokah ini insyaallah taala yaitu kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahimallahu taala yaitu kitab Kasyf Syubhat. Naam, berkaitan masalah menyikapi atau membongkar syubhat-syubhat ahlul bidah wad dalal wasyirkiyat. Naam, itu. Kita baca sedikit Nah, kata beliau di sini kita ambil mulai dari halaman 12. Nah, berkaitan masalah apa itu kasyful itu? Nah, kata beliau, wal muradu bil kasyf yang diinginkan kasyf sini, nah, kasyf subhat, kasyfu asyubhat, Apa itu kasyf? Izalatul ghita an syai'. Pada asalnya kasyf ini adalah izalatul ghita, menghilangkan tutup dari sesuatu. Jadi sesuatu kalau tertutupi itu tidak bisa kelihatan. Botol itu kalau ada tutupnya, nah, kita untuk melihat di dalamnya atau untuk mengambil dalamnya itu nggak bisa. Nah, namun ketika dibuka dihilangkan hitanya, tutupnya, penutupnya, tampaklah semuanya dengan jelas. Izalatul hita an syai' menghilangkan tutup dari sesuatu. Itu secara bahasa seperti itu, al-kasyaf. Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Fakashafna 'anka ghita'aka." Nah, kemudian kami singkapkan, kami bukakan. Naam darimu ghita'aka yang menutupi matamu. Nah, menutupi matamu. Selama ini kamu tidak melihat, tidak memperhatikan bahwasanya kematian akan hadir. Kematian akan menghampiri. Wa subhatu jam'u subha. Subhat itu jamak dari subha. Jadi subhatun itu jamak mufradnya subha. Wa al-amru al-mustabih al muhtalaf. Nah na'am alladzi la yudra hal huwa haqqun am Perhatikan ini. Subha itu berarti ada perkara yang mustabih yang masih tersamarkan. Naam, yang masih tersamarkan kemudian apa? Mukhtalif, berbeda-beda, tersamarkan berbeda-beda. Naam alladzi la yudra tidak diketahui hal huwa haqqun am Nah, tidak diketahui apakah itu batil atau hak. Itulah subhat. Sehingga hati-hati dengan subhatnya. Nah Naam al-qulubud dha'ifah wal subha khattafah. Al-qulubu dha'ifah wal syubah khattafah. Nah, hati itu lemah, kemudian syubhat itu menyambar-nyambar. Dalam artian seseorang ketika tidak diberi keimanan yang kuat, ilmu yang mapan, dia akan terombang-ambingkan oleh fitnah dan tersambar oleh syubhat ini. Nauzubillah min dzalik. Nah, kata beliau, "Wa minhu qaulur Rasul." Di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih, hadisnya Nu'man bin Bashir, hadisnya An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, apa? Innal halala bayyinun. Nah, wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqada syubhat faqad istabara 'ala dinihi wa irdih. Perhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang mulia ini mengenai syubhat. Nah, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas dan antara dua perkara itu perhatikan, antara yang halal dan yang haram ada apa? Umurun musyabihat ada perkara-perkara yang samar. Perkara-perkara yang masih samar tidak jelas itu halal atau haram. Tidak jelas itu hak atau batil. Nah, kata beliau apa? La ya'lamuhunna kathirun minan nas. Kebanyakan manusia, mayoritas manusia tidak tahu nam syubhat tersebut. Fahamani takutnya syubhat, namun barang siapa yang menjaga dirinya dari syubhat, menjauhi syubhat, faqad istabara ahli dini wa ardih. Perlu diperhatikan ini sungguh dia telah mensucikan atau berlepas diri. Naam. Ya, mensucikan untuk agamanya serta kehormatannya. Jadi orang yang selamat itu adalah orang yang jauh dari fitnah, orang yang tidak mendekat fitnah, orang yang tidak apa? menjerumuskan diri pada fitnah tapi mengetahui fitnah itu. Dalam rangka apa yang mengetahui fitnah? Sudah kita sebutkan dalam rangka kita berhati-hati. Araftu syarra la syarri. Itu sering kita sebutkan itu kan? lakin li atawaqqihi wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fihi. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk kejelekan, namun untuk berhati-hati. Kami mengetahui syubhat bukan untuk terjatuh dalam syubhat. Kami mengetahui fitnah bukan untuk terjatuh pada fitnah, tapi untuk berhati-hati. Maka barang siapa yang tidak tahu kejelekan yang ada pada kebaikan tersebut, dikhawatirkannya yaqa'u dia akan terjatuh ke dalam perbuatan jelek tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Itulah fitnah. Sehingga kata beliau, solusi terbaik ketika menjumpai syubhat, perkara yang samar tidak jelas ini hak atau batil, ditinggalkan dan berlepas diri. Dah itu. Nah, hadisnya ringkas, padat, mudah dihafal tapi makna besar. Maknanya adalah besar. Dan inilah menunjukkan apa? Kesempurnaan daripada syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dalam keadaan apa? Membawa syariat yang sangat sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu al Islam madina. Dalil yang menunjukkan bahwasanya sempurnanya agama Islam ini. Semuanya dijelaskan dan Allah taala juga menjelaskan dalam Al-Qur'an tentang keadaan orang-orang mujrimin. Naam. Wa kullu syai'in fassalnahu tafsila. Dan segala sesuatu kami telah merinci dengan sebenar-benar rinciannya. Dijelaskan ini halalin haram, ha? dirinci semuanya dengan benar-benar rincian yang tepat ya seperti ayat dain, ayat berkaitan masalah hutang, kemudian ayat ayat berkaitan masalah pernikahan, ayat berkaitan masalah warisan, ayat berkaitan masalah enam tolak perceraian, semua dijelaskan. Nah, secara terperinci. Kalau seandainya belum sempurna, dalam artian tidak didapatkan dalam Al-Qur'an, masih ada As-Sunnah. Karena kedua-duanya Al-Qur'an Sunnah adalah apa? Adalah wahyu yang muncul dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibedakan sehingga harus dengan Al-Qur'an was sunnah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Nabi Muhammad SAW itu ber, berutap dengan hawa nafsu, melainkan yang diutapkan itu adalah wahyu yang Allah Taala wahyukan. Barakallahu fikum seperti itu. Kata beliau, al mustabihatuhuna al-muradu biha dan perkara yang sama di sini yang diinginkan adalah al-umurul lati la yudra hal hiya minal halal au minal haram. Nah, perhatikan ini. Yang diinginkan perkara mutasyabihah ini dalam hadis ini, nama baina umurun musyabihat. Apa yang diinginkan dengan itu? Yang diinginkan adalah perkara-perkara yang tidak diketahui, apakah dia termasuk halal atau haram. Naam. Lisababi tajadu bil adillah fiha, karena dengan sebab apa? bertumpuknya dalil. Nah, bertumpuknya dalil akhirnya tidak diketahui apakah ini halal atau haram. Nah, wala ya'lamuha illa al-khawas min ahli ilm. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali apa? orang-orang khusus dari kalangan ahli ilmu. Seperti itu. Jadi terkadang orang kalau tidak paham masalah syubhat, dia makan saja. Tahu bahwasanya itu bakso tercampur dengan daging babi, kan syubhat. Dalam artian benar nggak itu? Halal atau haram? Benar ada ada campuran daging babinya? Kalau orang yang paham, tinggalkan langsung. Faman ittaqad syubhat faqad istabara 'ala dinihi wa irdih. Selesai. Maka barang siapa yang menjauhi syubhat, nah menghindari subhat maka sungguh dia telah mensucikan, membersihkan dirinya dan kehormatannya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Fasyubhatuhuna sekarang subhat di sini kasyu subhat Al-muradu biha al-umur al-mustabiha allati fiha talbisun wa taghtiyatun wa tamwihun 'alan nas yadunnunaha haqqan. Perhatikan ini, wa hiya laysat bihaqqin. Dan subhat yang diinginkan dalam kitab ini, kitab yang akan kita baca ini kasus subhat. Nah, menyingkapi atau membongkar subhat-subhat. Apa subhat yang diinginkan di sini? Subhat yang diinginkan di sini adalah tal, adalah apa? Adalah perkara-perkara yang masih samar. Nah, masih ranco, samar. Allati fiha talbis, yaitu yang di dalamnya ada talbis. Eh, penyamaran. Wa tutup, ada penutupnya. Wa nah pengkaburan. Jadi dalam perkara-perkara tersebut ada perkara-perkara yang ter, eh, terdapat apa? Penyamaran, penutupan, pengkaburan alannas di hadapan manusia atau untuk manusia. Yadunnunaha haqqan, yang manusia itu menyangka itu adalah benar. Talbis. Mereka mengatakan kami itu tidak menyembah mereka, kami itu tidak mengibadahi mereka, cuman kami menjadikan mereka perantara. Menjadikan perantara-perantara agar bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang namanya syubhat. Talbisun wa taghtiyatun wa tamwih kata beliau semacam tipu daya, penutupan, pengkaburan, enam, penyamaran ini, pengkelabuhan dan semisalnya. Wahya lesat bihakin padahal bukan benar. Itu tadi ucapan apa? Ucapan-ucapan itu benar, tapi urida bihabatil kalimat Kalimat hakin urida bihabatil Kalimat yang benar tapi diucapkan itu yang diinginkan kebatilan gitu loh. Biar diperbolehkan menjadikan perantara para wali, orang-orang soleh. Nah, sehingga mereka tidak langsung kepada Allah Subhanahu wa taala syubhat. Wa kasfuha wal idah li butlaniha. Sedangkan kasyaf eh, kasfuha apa kasfuha maksudnya? Menyingkapinya maknanya adalah huwa al idah li butlaniha. Menjelaskan, menerangkan, na'am menguraikan ya, tentang batilnya perbuatan tersebut atau batilnya perkara-perkara tersebut. Itulah yang diinginkan. Jadi kasfu syubhat adalah membongkar Enam perkara-perkara yang tersamarkan, perkara-perkara yang sudah tersamarkan, enam terancolkan di hadapan manusia yang manusia mengira itu mengira itu adalah hak padahal batil atau mengira itu adalah batil padahal itu hak. Dicampur baurkan, dibikin apa pengkaburan seperti itu. Wal muradu huna kashfu ma kana 'inda nas min syubhatin haula ibadatil qubur wal istighatsah biha allati 'ammat katsiran min biladil Islam mimba dil kurun mufaddalah. Perhatikan di sini. Yang diinginkan sekarang secara khusus lagi pada kitab yang akan kita baca ini, kasfu syubhat, maknanya apa? Adalah membongkar atau membongkar atau membuka atau menjelaskan perkara-perkara yang manusia itu berada di atasnya berupa syubhat-syubhat perkara yang tersamarkan seputar apa? seputar menyembah kuburan, beribadah terhadap kuburan beristighosah dengan kuburan, minta pertolongan dengan kuburan, minta bantuan, pintu minta perlindungan dengan kuburan. Allah Taala katsiran biladil muslimin atau biladil Islam yang sudah menyeluruh dan hampir semuanya negeri kaum muslimin itu ada seperti itu. Min ba'dil qurun faddalah setelah apa? Setelah nah berlalunya al-qurun al-mufaddalah, generasi-generasi yang diberi keutamaan. Siapa itu? generasinya sahabat, tabi'in wa asbab tabi'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kata Rasulullah. Kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang yang setelah mereka dari kalangan siapa? Tabi'in wa asbab tabi'in. Adapun yang muncul setelah kurun fadhalah, enam generasi yang telah diberi kutanan karena setiap generasi itu nanti Nah, satu generasi berapa tahun? Satu generasi itu mi'at sana. 100 tahun. Nah, itu ya. Kemudian berikutnya itu akan ada generasi yang baru. Nah, disitulah setiap generasi itu pasti Allah Ta'ala selama masih menjaga agama ini, menumbuhkan atau menghidupkan di situ al-mujaddid, orang yang memperbarui agamanya. Di antaranya beliau ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, nah, digelari dengan al-mujaddid memperbarui dalam artian bukan memperbarui agama Islam dalam artian agama Islam itu ditambahi dikurangi enggak cuman menghidupkan kembali gitu ya menghidupkan kembali memulihkan kembali menjelaskan kembali bahwasanya Islam yang benar itu seperti ini nah bahkan waktu itu sebelum datangnya dakwah Syekh Muhammad Abdul Wahab di Mekah itu ya di Mekah sekeliling Ka'bah itu ada empat mihrab nah empat mihrab digunakan oleh masing-masing yang mengikuti madhabnya masing-masing mihrab yang satunya madhab Syafi'i Pengikutnya Muhammad, pengikutnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i itu. Kemudian mihrab satunya lagi pengikutnya nah, Imam Ahmad bin Hambal, Hambali. Nah, mihrab satunya lagi pengikutnya siapa? Nu'man bin Sabit. Eh, An-Nu'man ibn Sabit, pengikutnya Abu Hanifah itu. Al-Hanafi. Kemudian satunya lagi pengikutnya siapa? Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Nam Maliki. Jadi empat mihrab itu dulu ada di sekeliling Ka'bah itu. Begitu datang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab diperbarui, semua dakwanya nah dikendalikan, akhirnya apa? Semuanya itu dihancurkan. Dalam artian dimusnahkan, tidak ada lagi mihrab-mihrab yang lain kecuali satu tok Ka'bah dah. Eh, sehingga setelah itu dipersatukan kaum muslimin semuanya enam mengarah ke Ka'bah. Tidak ada Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafi, semuanya jadikan satu. Enam tidak ada yang namanya ta'assub madhabi. Nah, fanatik terhadap madhab tersendiri. Barakallahu fikum seperti itu haitsu udkhila fil islami ma laysa minhu. Naam, yaitu yang mereka orang-orang yang membuat perkara baru setelah tiga generasi yang diberi keutamaan itu, ya, generasi sahabat dan juga tabi'in kemudian atba'ut tabi'in, mereka memasukkan di dalam agama Islam ini perkara yang bukan termasuk agama Islam. Perkara-perkara yang baru intinya itu, bid'ah. Nah, wadalika antariqis syiah wal mutasawwifah. Jelas ini. Masuknya melalui siapa? Masuknya melalui dari jalannya jalurnya Syiah. Syiah Rafidah Isna Asyariyah yang mereka berusaha nah, menutup-nutupi di hadapan kaum muslimin mengatakan kami itu cinta kepada Ahlul Bait, cinta kepada Ali bin Abi Thalib, cinta kepada Fatimah Az-Zahra, cinta kepada anaknya Husain katanya. Nah, itu semuanya kadzab ya, pendusta. Jangan dipercaya. Syiah Rafidah, nah pertama kali di antaranya eh, pembesar mereka adalah siapa? Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Jadi waktu itu Abdullah bin Sabah al-Yahudi ini hulu dia, berlebihan ketika memuji siapa? Amir Minin Ali bin Abi Thalib. Mengatakan mengatakan apa? Dia berani mengatakan bahwasanya ya Ali antallahu haqqan katanya. Kamu itu adalah Allah yang sebenar-benarnya. Diangkat Ali sebagai Allah bayangkan. Diangkat sebagai ilah melebihi daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hulu. Akhirnya waktu itu Ali bin Abi Thalib marah. Nah, Ali bin Abi Thalib marah sehingga mengumpulkan naam atau membuat semacam parit akhirnya dinyalakanlah api di situ. Ya, pengikutnya Abdul Sabak, barang siapa yang masih mengakui dan tidak tobat, sudah masukkan dalam api itu, dibunuh melalui api. Namun perlu diingat ya, nah hukuman tersebut waktu itu dikomentari oleh siapa? Oleh Abdullah Abbas. Dalam artian Abdullah Abbas tidak setuju dengan hukuman tersebut. Karena hukuman bagi orang yang murtad yang keluar dari agama Islam apa hukumannya? Dibunuh tapi tidak dengan cara dibakar karena waktu itu kata Ibn Abbas, laukun tu ana," kalau seandainya waktu itu aku yang menghukum mereka, nama harap tu benar. Aku tidak akan bakar dengan api. Dikarenakan aku mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yu'adzib benar illa rabbun Tidak boleh membunuh dengan api, mengazab dengan api kecuali Rabb yang memiliki api. Tapi bagaimana hukumnya? Menghukumnya sebagaimana hukuman yang Allah Rasulullah tetapkan. Apa itu? Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang murtad dari agamanya maka bunuhlah dia, tapi tidak dengan cara membakar. Nah, barakallahu fikum, intinya khulasahnya Syiah ini nah munculnya dari pemikirannya dari orang Yahudi. Abdullah bin Sabah al-Yahudi naudzubillah ya. Kelompok mereka di antara kelompok Sabaiyah. As-Sabaiyah kelompok pecahan dari Syiah Rafidhah. Mereka mengagungkan Ali bin Abi Thalib padahal pada asalnya mereka justru merusak dan mencaci maki naam mertuanya. Siapa mertuanya? Nabi kita Muhammad Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mertuanya Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah. Fatimah anaknya atau putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Barakallahu fikum wal mutasawwifah dan orang-orang sufi. Ya, munculnya rusaknya agama Islam setelah generasi yang utama itu tiga generasi dibikin bersumber dari jalannya Syiah Rafidah dan Mutasawwifah. Nah, orang-orang sufi yang mereka menisbahkan kepada suf katanya. Suf itu adalah apa? Adalah kulit domba. Nah, kulit domba yang waktu itu mereka katanya berpakaian dengan terbuat dari kulit domba, akhirnya mereka terkena zud, meninggalkan dunia dan banyak beribadah, pakaian compang-camping. Nah, kadang awak kulusut, kadang nah seperti itu. Nah, itu aslinya seperti itu ya. ini sebahagian mereka pada suf katanya. Pakaian suf terbuat dari kulit domba dan semisalnya. Fahumul ladina tasabbabu fi nashri hadhil syubhat. Maka mereka lah itulah. Mereka orang-orang Syiah dan orang Sufiin itu mereka itulah yang menjadi sebab tersebarnya syubhat-syubhat ini. Wahadi syirkiyat dan juga kesyirikan-syirikan ini allati intasyarat fi biladil Islam yang tersebar di negeri kaum muslimin bi bihujatin wahiyah dengan burhan atau bukti yang lemah wal juhal yadunnunaha haqqan. Orang-orang yang bodoh menyangka itu benar. Jadi jangan sampai kita seperti mereka terlebih-lebih lagi ahlus sunnah jamaah insya Allah taala lebih mengerti karena mereka apa yang mereka andalkan dan mereka pertama kali ajarkan adalah tauhid bagaimana mengenal tauhid kemudian melawan melawan naam lawannya dalam artian mengenal tauhid kemudian mengenal juga lawannya asyirik seperti itu nah sehingga mereka insya Allah termasuk orang-orang yang jauh daripada keyakinan seperti ini cuman jangan merasa aman tetap harus berhati-hati Fayaqulun mereka mengatakan Inna haula'il mauta na'am ibadus salihun katanya. Syubhat lagi. Mereka mengatakan bahwasanya mereka orang sudah mati itu, orang-orang sudah mati itu adalah katanya adalah para hamba Allah taala yang soleh katanya. Walahum makanatun indallah syubhat lagi. Jadi orang-orang soleh yang sudah mati itu memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu unasun mudnibun. Nah, inilah yang bikin orang itu tertarik. Mereka mengatakan apa? Adapun kita kita ini adalah manusia-manusia yang banyak dosa. Tidak layak kalau seandainya kita langsung menyembah Allah. Tidak layak kalau seandainya kita langsung minta kepada Allah. Tidak pantas kalau seandainya kita langsung beristighosa dengan Allah langsung, Ta'ala langsung. Tidak pantas, tidak layak. Kita ini adalah orang-orang yang banyak dosanya. Mereka itu orang yang mati itu para wali. Orang-orang soleh. Mereka memiliki kedudukan di sisi Allah katanya fahum yatawassalu Nabihim akhirnya mereka menjadikan wasilah perantara-perantara dengan mereka orang-orang soleh atau para wali yang mereka anggap wali tidak langsung pada Allah Subhanahu wa taala namun yang benar bagaimana yang benar kita kalau meminta langsung ya fa idza sa'alta Wa'idah sa'an idza billah ya kan dalam hadis yang sahih itu hadisnya Ibn Abbas apabila engkau minta kepada Allah minta langsung kepada Allah taala dan apabila engkau minta meminta perkara Nah, sesuatu mintalah kepada Allah Ta'ala langsung. Nah, idza sa'alta fasalillah. Wa idza sta'anta minta pertolongan fasta'in billah. Minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, iya karena butuh wa iya karena setan. Jangan melalui perantara-perantara mereka, syubhat semua ini. Nah, wa ya yaj'alunahum itu bainahum bainallah. Kemudian mereka menjadikan orang-orang soleh dan mati tadi atau para wali yang mereka anggap wali menjadikan mereka adalah perantara-perantara antara mereka dan antara Allah taala fi untuk atau agar diampuni dosanya wa yataqarrabuna ilaihim dan agar mereka bisa mendekatan diri kepada Allah taala melalui mereka dengan sebenar-benar pendekatan kata mereka mana abduhum illa liqarribuna ila katanya kami itu tidak mengibari mereka kami tidak menyembah mereka, melainkan agar apa? Agar mereka bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar pendekatan. Kadab, pendusta itu ya. Nah, padahal, padahal yang namanya ibrah, al-ibrah bil haqa'ik. Yang namanya jadikan patokan atau pelajaran itu hakikatnya. Hakikatnya mereka minta pada siapa? Selain Allah. Dah syirik. Hakikat mereka meminta pada siapa? Pada berhala. Syirik. Hakikatnya mereka meminta kepada siapa? Orang soleh dan mati. Syirik sudah jelas. Nah, walaupun dinamakan dengan penamaan yang lain karena al-ibrah bil haqa'iq la bi mujarradi mada ikhtilafi na'am ikhtilafi atau ikhtilafi tasmiyah. Naam, al-ibrah bil haqa'iq la bi mujarradi na'am ikhtilafatil tasmiyah. Yang jadikan patokan itu adalah hakikatnya bukan perbedaan-perbedaan nama. Dinamakan walaupun namanya ini namanya itu kalau intinya kesimpulannya hakikatnya menyembah selain Allah syirik selesai. Naam, itu yang disebutkan beliau di sini. Naam. Sedikit lagi. Kemudian wa bisa bidzalika taghayyatun tauhid. Dengan sebab itu berubahlah akidah tauhid ini. Inda katsirin minan nas keyakinan manusia berubah. Kebanyakan manusia berubah keyakinannya. Min ahdi ba'idin min ahdin ba'idin ba'dal mi'at rabi'ah. Nah, dari dari proses yang jauh sekali. Dari zaman yang jauh sekali setelah setelah mi'at rabi'ah. Apa maksudnya? Setelah kurun al-mufaddalah karena setiap kurun, setiap korn, setiap generasi Namanya itu apa? 100 tahun. Jadi setelah tiga kurun itu, zamannya sahabat 100 tahun, zamannya tabi'in 100 tahun, zamannya tabi'ut tabi'in 100 tahun berarti apa? Mi'atur rabi'ah. Jadi eh, tahun 100 tahun yang keempat. Berarti apa? Berarti berarti zaman generasi yang keempat. Nah, itu seperti itu. Setelah generasi yang ketiga selesai, masuklah generasi yang keempat ini hatta qayyadallahu li hadil ummah ulama hingga Allah taala bangkitkan untuk umat ini para ulama yakshifuna hadis subhat yang menyingkat membongkar subhat-subhat ini wa min abrazihim Syekhul Islam Ahmad Ibn Taimiyah termasuk ulama yang paling mulia dan paling nampak ya, sebagai mujaddid pembaharu dalam agama Islam yang sahih ini siapa? Syekhul Islam Ahmad Ibn Taimiyah. Nama beliau Ahmad bin Abdul Halim ya. Nama beliau Nam Ahmad bin Abdul Halim Abul Abbas Abu Abbas Ahmad bin Abdul Halim Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala alladzi qama wa dahadha hadis syubhat yang beliau tegak enam berdiri berjuang nam berdakwah kemudian mematahkan syubhat-syubhat ini wa waddahanna lin-nasi aqidat tauhid dan beliau menjelaskan kepada manusia akidah tauhid yang benar Naam wa kataba fi dzalikal kutubun nafi'ah dan beliau mengarang kitab-kitab yang banyak sekali yang bermanfaat Wa bayyana aqidat salaf salih dan beliau menjelaskan akidah enam para salafus salih bagaimana akidah yang benar. Wa sajjalaha fi kutubihi. enam mut'iman masailaha bil adillatil qati'ah dan beliau juga menulis mencatat pada kitab-kitab beliau enam yang bersumber dari apa? Ya, permasalahan-permasalahan yang bersumber dari dalil-dalil yang pasti, yang benar. Karena dari Al-Qur'an dan Sunnah wal sati'ah dan juga bukti-bukti yang sangat tampak dan jelas. Nah, mudah hadis syubhat akhirnya beliau ini menghancurkan nah mematahkan syubhat-syubhat ini. Tsumma talahu itu kal Imam Ibnu Qayyim fi kutubihi. Nah, kemudian berikutnya murid-murid beliau, murid-murid Syekhul Islam. Siapa di antaranya? Di antaranya adalah Ibnu Qayyim. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab-kitabnya wal Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir pengarang tafsir itu, pengarang kitab Al-Bidayah wa Nihayah, murid beliau murid Syekhul Islam wal Imam Zahabi Imam Zahabi lagi Imam Zahabi juga murid beliau eh, pengarang kitab apa Siar alam Bala nah wal Imam Mizzi berikut juga Imam Mizzi juga murid beliau wa ja'a ba'dahum al Hafidz Ibnu Rajab al-Hambali dan datang setelah mereka al-Hafidh Ibnu Rajab al-Hambali beliau juga termasuk enam salah satu eh, imam min a'immati ahlussunnah wal jamaah Nah, beliau memiliki kitab kitab apa karangan Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Nah, namun beliau sebelum meninggal sudah sudah sudah eh, belum sebelum sebelum selesai sudah meninggal duluan. Jadi Al Imam Al Hafidh Ibnu Rajab Al Hambali juga memiliki kitab namanya Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Namun sebelum selesai mensyarah beliau sudah meninggal duluan. Akhirnya setelah itu datanglah Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani yang dijuluki apa? La Hijrata Ba'dal Fath tidak ada hijrah lagi setelah Fatul Bari. Dalam artian Fatul Bari itulah syarah yang terbaik. Naam syarah dalam syarah syarah Sahih Bukhari. La hijrata ba'dal fathi dijuluki seperti itu. Nah, tidak ada hijrah lagi setelah Fathu. Setelah setelah Fatah, maksudnya Fatul Fathul Bari yang dikarang oleh Al Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala ila an wasal al-amr li Syekh Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab fatalaqa hadhihi al-aqidah biquwwah kemudian hingga Sampailah perkara itu kepada Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab dan akhirnya beliau pun juga menyambut akidah itu dengan kekuatan yang sangat kuat wa qama bidda'wa ilaiha dan beliau juga menegakkan untuk menyampaikan dakwah kepada tauhid tersebut akidah yang benar wal jihad fisabiliha dan berjihad di jalannya hatta nah, hatta istanarat biha hadil bilad hingga negeri ini negeri mana negeri Saudi Arabia ini kata beliau istanarat apa istanarat Naam, cemerlang atau mengeluarkan cahaya. Paham? Mengeluarkan cahaya dengan dakwanya beliau ini. Nah, wamtaddat ilal biladil mujawirah fi Mesir wa Syam wal Iraq hingga wa hingga meluas dakwah beliau ini. Menyebar luas, terbentangkan sampai ke negeri-negeri tetangga seperti Mesir, Syam, Irak, nah, Suriah ya, Suriah, Irak, wa hatta fi biladil Paris, bahkan sampai negeri Paris. Ada al-sunnah, eh, al-sunnah di sana juga menegakkan dan juga berdakwah di sana wamtaddat ilal Hind wa ilal Maghrib, bahkan sampai meluas kepada India, negara India dan negara Maghrib. Maghrib itu mana? Maghrib itu Maroko ya, Maroko. Negara Maroko. Wa ila katsirin min minal binat walilal hamd. Ini termasuk dakwahnya beliau, Allah Taala berikan barakah dengan dakwah beliau ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah taala, "Faman arada Allah lahu al-khaira fa innahu ta'assara bi hadhihi ad-da'wah al-mubarakah wa 'arafa annaha da'watul haqq فاستجاب لها وأيدها وقامت الحجة على المعاندين وللحمد والمنة وزالت عن البلاد ma'alim syirki wal wasaniyah wa awaidil jahiliyah kata beliau maka barang siapa yang Allah taala inginkan padanya kebaikan maka sungguhnya dia akan terpengaruh dan akan memberikan pengaruh pada dakwah ini yang diberkahi dan dia akan mengetahui bahwasanya ini dakwah yang benar dan akan menyambut dakwah ini dan akan memberikan dukungan pada dakwah ini dan akan tegak hujah kepada orang-orang yang menentang walillahil wal minnah wazalatha 'anil bilad dan akan hilang dari negeri tersebut. enam para pengajar, para pembesar, para penyebar dakwah kesyirikan dan juga berhala, patung dan juga adat istiadat jahiliyah. Barakallahu fikum itu yang beliau sampaikan pada mukaddimah dan insyaallah taala besok mulai kita masuki pembahasan yang inti daripada kitab Kasyfus Syubhat yang dikarang oleh asy Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala barakallahu fiikum wa habidakumullah jami'an. Cukup sekian dulu yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Biidznillah jalla wa ala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. rabbil alamin.